Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadrati rahi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim khairul maghdubi alaihim waladdallin amin jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyarikil ardi ila magharibiha bariha wa bariha sedaya ahli kuburipun keluarga besar Ibu Lindawati Uki sedaya ahli kuburipun keluarga besar Bapak Katok khusus dumateng romonipun pinanganten putri ingkang sampun wangsul wonten ngersaben Allah Bapak Imam Suharbani mugi-mugi sedaya dipun ngapunten kalian Allah Subhanahu wa taala lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pengantin berdua Mas Arifin kalian Mbak Ima sinten Imanda Rizki Imanda mudah-mudahan menjadi pengantin yang selalu diliputi rasa kebahagiaan barokah anggenipun nikah barokah anggenipun berkeluarga barokah rezekinipun lahumal fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yamidin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina al mustaqim Syuratal ladina anamta alaihim Wa gharal maghdubi alaihim Amin Para bapak, para ibu ingkang sami rawuh wonten acara walimah dalu menika ingkang tansah kawula hormati bil khusus dumateng sedaya keluarga besar saking Ibu Linda ugi saking Bapak Gatot wabil khusus dumateng para alim sedaya ingkang dukung acara pernikahanipun Ibu eh, pernikahanipun Mas Arifin kalian Mbak Imanda hajatipun Ibu Linda Sedaya ingkang tansah sakal hormati, alhamdulillah wonten dalu menika kita semuanya bisa berkumpul wonten menika majelis kanthi keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi rawuhipun panjenengan sedaya dalu menika kanthi niat ibadah mugi-mugi dados kacatet tambahipun amal kaula panjenengan sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma salli wa salli wa barik alaih Mugi-mugi kita setuju kalian Allah subhanahu wa ta'ala tanah sahati pun barengi kegiatan mahabbah cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semuanya bincang wonten dinten kiamat kita sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati Cek kok wayem jajane dimak mbok Oh, ayem menenge ngantuk, ngantuk minta tutuk nih, belum nggak tutuk. Mungkin lah sampai ngantuk lentuk-lentuk ya tak duding kan ini gitu. <laughs> Pengantin berdua yang berbahagia. Aku nyawang mantan, manten loh jenan. mantan ini sampuh jenan. Aku lek nyawang yang jenengan nih malah kelingan mantenku dhisik iya, demen-demen anyel. Demeni kalau payu rapi kayak bujuku ya ayu alhamdulillah pegele lho wong sing diundang walimah teng Celebung lampine lek ngomong ra penak dirungokne nyapa ya Lu ngomong irno-irno kulon kula ndek cilik kayak bojoku dhuwur kaya Luna Maya dilolokne aku. <laughs> Lha kale ngomong jenen peh kuwi sing lanang entuk sing lanang entuk anugerah sing wedok musibah e, iki. Gitu. kurang ora ngajar. Enak nek sing mak celebung peh mantene keblekan gunung kuwi ngono. <laughs> mantan iso kesamplok gunung kembar lho ngono kan greget nih ini, Yes, jodoh pramila menika Mas Arifin kalian Mbak Ima Imanda itu memang merupakan jodoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sawang powenak jenan sing sitok koyo patih gajah moto, <laughs> sing sitok koyo sapa ya permaisuri sapa sing itu <laughs> Kayak wal Cina. <laughs> Mudah-mudahan barokah luar biasa, pernikahan yang luar biasa. Bapak Ibu yang tansah Allah hormati, Ibu Linda panjenengan ngawontenaken walimah ngerabekne anak di bulan Syawal itu adalah bulan yang terbaik yang dipilih oleh Rasulullah. Wong Jawa biasa nilek mantu bulan Syawal megah jerene hitungane Mbah Dukun ora pas wulane ora tepak tinggi mantu lu sing menentukan bulan syawal menjadi tempat waktu pernikahan yang tepat wimbae dukun mbah ini dukun sinten Rasulullah Rasulullah itu menikah dengan Sayyidah Aisyah itu di bulan Syawal Berarti pernikahan di bulan Syawal itu menduduki sunnahnya Rasulullah. Bagus. Di bulan Syawal. Nah, ini cocok. Berarti rotok suwi nih, mengke ya. Jangan ngantuk ayo, lu mesti gue lek segone metu melek. Lek wayah ngaji ngantuk. Golek <laughs> wayah lung-lungan, wah, belum lek yasinan ibu-ibu yang mesti yasinan demnane pojokan buri meram meram-merem gayane apal karo yasine alah engko lek mbahasan wis klunting klunting klunting melek kaya blok panganan melek apa iki tak omongane sawal ya sawal sawal niku artinya meningkat naik jadi lek nih wong Arab wong Arab biasa ngomongnya ngeten iki uh, dhanabul ghanam niku buntute buntute gibas niku jentit ngatene jenenge syawal artinya naik syawal itu naik buntute unta mak jentit munggah syawal mengke buntute Mas Arifin mak jentit syawal <laughs> syawal niku artinya apa? munggah munggah derajat karena kita kemarin baru saja melaksanakan ibadah puasa dari segi keagamaan mantu di bulan syawal itu luar biasa barokahnya sunnah rasul yang kedua barposo dosone diresiki kalian gusti Allah terus ketemu bodoh lek ngarani lebar lebaran lebar Dusoni, lebur Dusoni, luber Pahalani, atine resik putih koyok dilabur ini lebaran lebar apa nih lebur luber labur atine resik Lek wis resik ngeten niku ditutup kali wong Jawa, tradisi Jawa luar biasa. Ditutup damel riyaya kupat. Karena di saat kita puasa di bulan Ramadan, lah itu kita masih beribadah yang berhubungan dengan Allah. Tapi hubungannya kali sesama manusia belum. Makanya ada tradisi halal, bihalal halal bihalal itu adalah solusi cerdasnya ulama Indonesia asli wong Arab ya boten ngerti apa artinya halal bihalal boten ngerti halal bihalal ini pernah ngomong lego-legonan cul-culan ikhlas-ikhlasan halal-halalan itu hasil dari berpikir cerdasnya Mbah Yai Wahab Hasbullah salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama dari Jombang. Beliau pernah dipanggil oleh Insinyur Bung Karno. Jadi Pak Karno niku di saat eh, kemerdekaan berlangsung, kemudian banyaknya partai Indonesia persatuannya mulai runtuh, mulai tukaran antar partai ya kayak saat ini gini Akhirnya beliau kepingin mengadakan silaturahim nasional tapi yang pakai istilah berbeda terus ngundang Mbah Yai Wahab Hasbullah saking Jombang disuruh mencetuskan satu istilah supaya persatuan Indonesia ini utuh lagi saling memaafkan saling berangkulan untuk memperjuangkan Indonesia kuwi carane ya apa Mbah Yai ya harus silaturahim silaturahim wis istilah umum istilah yang lain akhirnya ketemulah bahasa halal bihalal halalun bihalalin halalun yuza'u bihalalin jadi piye amprih dosane kono karo dosane kene wong ngawe dosa ki haram kono ya haram sing ngelokne haram sing dilokne nesu ya haram ben padha halale piye di halal nih akhirnya ada tradisi halal bihalal makanya lek walimah pas bulan syawal iki minduk gawe mawon pesta pernikahan terjadi akad nikah terjadi dapat sunnah rasul terus dadek nih acara silaturahim halal bihalal temu kangen karo jaluk ngapuro pas Syawal luar biasa petanya Rasulullah mengadakan walimah pernikahan di bulan Syawal itu tuntunan sunnahnya Rasulullah barokahnya luar biasa dari segi keagamaan dari segi hukum fikih uang gila rabi bulan sawal mas Arifin kali mbak Ima jenengan akan selamat dari larangan Allah walaupun hukumnya halal jadi suami istri di saat berkumpul di saat berkumpul niki lek Ramadan kan dilarang entuke bengi tok awan gak entuk tapi lek manten anyar gak ngerti waktu hei halo paham ora iki muri <laughs> manten anyar wis sangke senengi karo bojone gong tau ngrasakne nikmate Gusti Allah nikmate Gusti Allah sing ditokne teng donya iki ya lek wong lanang bojo lanang karo bojo wedok malam pertama kumpul kumpul menjadi satu niki nikmat surgane Gusti Allah sing ditransfer neng donya ya niku kuwi diceritakne ra kenek nikmate surgane Gusti Allah niku mala ainun roat gak bisa dilihat mata wala udhunun sameat gak kenek dirungokne kuping wala khatara bibalil bashar ora kenek diangen-angen neng ati coba ibu-ibu lek tak tekoni sampean berabi jebret terus cedok kancane piye saja arep bojomu piye piye malam pertama piye malam pertama piye piye jajal cerita piye lari cerita nih heo. Lah arep nyritane pripun? Pol mikir. Ah, pokoke ya mesti gur ngono tok. Pokoke ngono. Pokoke ya wis pokoke. Ya, gur ngono tok ora iso cerita. Wuh ngene ora iso gambarne. Nikmate kaya mangan sate ora. Kaya wong walak ngombe es ora, kurang nikmat. Karena itu bagian dari nikmat surga yang dibawa Allah ke dunia. Kui manten anyar, dibatasi waktu wektune ora kenek nih manten anyar kuwi panggah enak koyok motor anyar nih lho motor gila anyar diselah model piye panggah penak diselah model piye panggah penak mantan anyar ndak beda manten tuwek motor Yamaha 75 arep diselah dadi diucak-ucak dhisik tak dipanasi dhisik gulang guling nih dhisik ya menyene motor tuwek geleng ngeselah mana malah protol selai manten tuwek kalem ini le manten nom anyar rasa wayah-wayah kapanpun bahkan terkadang tidak mengenal tempat liat uang Eropa saenggen-gen tapi kalau kita ndak tapi biasanya wong Jawa kuwi tetep gak iso ngempet gak kenal waktu awan nikmat sore nikmat bengi nikmat isuk nikmat gremes nikmat udan nikmat pawana sumu-sumu ya panggah oke okay. manten anyar menikmati sesuatu hal yang belum pernah dinikmati loh lek nikahi bulan syawal selamat jenengan mas Arifin kenapa? karena jenengan ketemu Ramadan lagi masih satu tahun lagi ketemu Ramadan nih eh, setahun kas karo bojone wis rodok waleh ngoten lho jajal lek nikahe kuwi nih, wong diso diso, tangga-tangga kula lek nih anak kuwi biasane nopo rejeb ruah puh mulai wis rejeb karo ruah wong manten kadang sak diso telunggen sing wong wedok-wedok njaprut tenesoni bojone nyapa dikerek becekan mikir sing digawa apa mikir kudungi rung salin mikir neng kono mu becek ngangge klambi apa sesuk neng kono klambi apa neh gak telunggen abeh ngongkon rewang klambi nih sing di lha akhirnya nukari bujuni nih kulu rejep ruwah wo tumpuk undung lah dukune podo, dinoni bukune niku lho podo sing kono dina iki kono dina iki bareng jadi becek telunggen berkata numpuk neng omah gak kepangan Rejab ruah. Lah ruah rabi. Cek suhu neng senengnya karo bojo tarung. Ketemu Ramadan. Ya ampun toh Kek rakuat ngempet awan barang nabrak jebret dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala harus menebus puasa dua bulan berturut-turut perhabot sesasi nabrak apa rong sasi lek sawal pas so satu tahun lagi puasa apa nih Ramadan so, Mbak Imam pun tambah gendut wetenge lah Mas Arifin pikir-pikir beh bojoku wetenge wis ke gedine gak aku ya gede koyo ini, gak mentol aku karo bojoku mesti ngoten ngempet gak melanggar hukumnya Allah Amin dari segi sosial ekonomi pas mantu lek ulan sawal wena suguhan bingung-bingung turan jajan cek bodoh sih oke terus wong lek bodoh biasanya murah duit jadi becekan ya bek <laughs> kado ya bek wes penak pokoknya sawal luar biasa tapi nyapo kalau gumun loh wong ki ngrabekne anak pernikahan kenapa kok oke oke ngirik lek bulan Syawal. Padahal bulan Syawal itu adalah bulan yang disunahkan Rasulullah untuk menggelar walimah pernikahan. Loh Rasulullah lo bulan Syawal. Nikahi Kanjeng Nabi niku bulan Syawal. Mas Arifin, kalian Mbak Ima, jenengan sudah akad nikah, Nih. Jenengan sudah akad nikah, berarti jenengan masuk pada ayatnya Allah yang dibaca oleh Ustadz Haryanto tadi wamin ayati an kholakolakum suami dan istri itu bagian dari ayatnya Gusti Allah jenengan nate ngimpi nggak untuk bojo Mbak Ima ngoten nate ta Mbak Ima nate ngimpi nggak Arab untuk bojo Mas Arifin pernah bercita-cita jenengan duwe bojo kah ngoten niku pernah menggambarkan terus Mas Arifin pernah menggambarkan punya istri sing suwe mok niku merusuh suwe mau tadi ngerti niku jangan puas buat anda itulah bagian dari ayatnya Allah jadi uang niku ngelok nih Wong sing tak undang wali mateng gen kula nalika kula rabi terus ngelokne peh wis sing lanang e. jan entuk anugerah, sing wedok musibah. Kuwi ra ngerti ayate Gusti Allah. Senajan aku cilik ndik cebol bojoku kaya lu namanya ayate Gusti Allah. Pancene niku jodoh kula, ngono lho. Lah jenengan ki ngoten. Bojone jenengan, jenengan lek nyawang bojone jenengan iki lho ayate Gusti Allah. Enggak bisa direka lho. Jodoh itu enggak bisa direkayasa. Jenenge jodoh kuwi sak wayah-wayah cetuk, sak ngendi-ngendi nggon iso cetuk kalau memang oleh Allah sudah diremot. Wow, sing wis pacaran sowi ganding-ganding direncana jeplek ora dadi golek teko ngun digenti ra cethuk jeplek tanggane dhewe wah lunga kuliah neng Jakarta kuliah neng Jakarta beasiswa neng luar negeri alah mulih rabi entuk tanggane nyapa kok ora nggo bojoku Arab kok entuk tanggane jodoh itu ayatnya Gusti Allah manusia tidak bisa merekayasa jadi lah enak gua kah gede dhuwur ini gak cocok ya kayak kali golek bojo piye lo lele kowe golek bojo piye awakmu mau merem piye telah mau nonton sini. sampai nilai nonton di sini merem piye to sampai kilo ganteng lha kula lo enten lo ya Allah sing lanang ganteng manis ya hitrik rosan wah B sing wedok lah haula wala bilah cemet lah iya sing wedok cemet ketambahan tuti untune metu didik begitu ijapan nih lo, neng pawon dulur dulur sing lanang bodoh tangisan tak nih. nyapa tuh bodoh tangisan ki aku apa nih sing ilang sopo sing kepaten sopo sing loro tibake nangisi tunggale sing ganteng kuwi karo Gusti Allah diwe judul kaya ngono ditangisi le nyawang piye to maune kok iso bojone kaya ngono kuwi lho lho iki ayate Gusti Allah nyapa ngelokne karo sing manten sing dilokne Gusti Allah Maya bareng ngoten jodoh jadi jodoh ingat niku terkadang sing wedok wuh kula duwe mbok de griyane kademangan pasar kademangan wetan jenenge mbok de koryah wayu kinyis-kinyis sing lanang nyekuntis jek ganteng kula Cili eh bodoh aku kono ireng bisa nggak bapak kula lek nyelok burik burik orang bodor ini ta nggih <laughs> orang marah ini, wah sing wedok kuwi nyis jodoh kalau sudah urusan Allah urasah ngelok nih Mas Arifin kalian Mbak Imanda pas cocok lu inilah ayatnya Gusti Allah lho oleh uang niku kabeh iso nyadari bojoku iki ale kili kirimane Gusti Allah pilihane Gusti Allah ora enek lho wong tukaran niku jenengan ora iso ngelokne bojone jenengan berarti lek jenengan ngelokne bojone jenengan jenengan ngelokne sing dinten ngelokne sinten ngelokne sing maringi sing maringi Gusti Allah kayak bapak-bapak ya ora ngono ojo sampai ngelokne ibu-ibu ibu-ibu jodohne jenengan niki sing ngirim sing maringi Gusti Allah ada loh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ayatnya Gusti Allah niku nggak kena dilanggar. Mong terkadang sing dadi sebabe iki lho kok ya ora padha. Enek wong entuk jodoh kanca sekolah. Ada yang dapat suami, dapat istri, teman kerja. Enek sing entuk jodoh lewat dunia maya. SMS-an, WA-an, Facebookan entuk bojo. Winginane tangga kula nggih ngoten. Rabi entuk bojo tak lokne kok adomen bojomu. Gusti Allah lek jodhone kok adomen lewat Facebookan. Bojone ngendi? Bandung. Kersane ngalah entuk bojo ya peh. Wampuh kelompok sing ndamel ngeten. Dadi rukut terus cadaran ireng tak tekoni sampean dhisik lek ndelok piye ngono kuwi aku <laughs> bojomu kuwi ayu tenan apa ora lek ndelok piye dhisik ya dhisik lek ndelok tak kon buka jere <laughs> ben ora kecelik jodoh adori ternyata kalau jodoh itu sudah ditentukan Allah selalu bisa terjadi jodoh ingkang selanjutnya pun engkau kali lanjutnya ayat yang dibaca oleh Ustadz Haryanto tadi litas kunu ilaiha litas kunu ilaiha niku karepe ngeten uang niku lek urung rabi atine gak iso ayem oyeng oyeng terus apa neh uang lanang umure wis selawe munggah Mas Arifin oh, yuswa pinten 25 luar biasa mengikuti sunnah Rasul juga Rasulullah niku uang Arab orang Arab itu tradisi nikah umur 17 umur 19 umur 20 kuatah masalah wong Arab umur pitulas tahun ki wis iya gagah gagah ra karuan umur walulas tahun pun gagah yugane kiai kula niku sing setri umur telulas tahun sing lanang umur pitulas tahun nikah sing wedok gedine pun ngungkuli Mbak Ima 13 tahun wong Arab Loh, Rasulullah nyapa kok nikah umur 25 Ternyata ada rahasia umur 25 bagi orang laki-laki di seluruh dunia, terutama Indonesia wong sing cilik-cilik itu adalah umur untuk mematangkan hati, mental. Umur 25. 25, 26, 27. Istimewanya 27. 28, 29, telung puluh sampai umur telung puluh orang nabi. halo wong lanang-lanang sing duwe anak umur telung puluh orang rabi dang digitik kondang rabi gue umur telung puluh munggah urung rabi koyok layangan kecegen nih jinan semer layangan kecegen layang-layang yang yang talinya tidak pas kecegen gue lek ditarik banter melayu yang ngopo tek raiso munggah edek tok lek dicul nih ngendok lek dilepas ceblok lek ditarik ora gelem munggah ora gelem manjat kuwi umur 30 munggah wong lanang ngono lho orang laki-laki jenengan tak dudoi rahasiane wong lanang Bu wong lanang iki senajan to wis bengkok peyok kaya kula ritek niki senajan to wis ompong ra duwe untu kuwi lek ro wong ayu umure 17 tahun neh <laughs> wis to ora sing kethu putih ra sing ketona ra sing blangkoner ra sing surbanan pokok wong lanang ki lek roh wong wedok ayu mripate pitulas tahun neh senajan to blawur jangan roh bolot nih pelawak nih bolot lek ditekoni rapate kerungu selip lek jawab rapas tapi lek sing tekon wong itu ayu normal kok kupinge <laughs> kurang ajar ya tekon wong itu ayu normal orang laki-laki haus terhadap wanita lek ora dibatasi oleh Rasulullah dengan syaratnya Allah wong lanang ki kaya-kaya ibarat wong wedok e banyu segoro kabeh diombe itu nafsunya orang laki-laki ra ngerti ya sitok alah geletak bolak-balik diwehi bojo sitok iki lho rantek-entek ngono angger roh wong ayu pengen roh wong ayu pengen roh wong ayu pengen panggah ngono lho lelek wong lanang wis umur telung puluh siji telu loro sampai tiga lima, urung gelem rabi iki selerane nafsu karo mripate panggan jaluk sing umur pitulas tahun walulas rong puluh tapi nyawang visi kewes umur telung buluh limo di hati hanya ada perasaan malu takut malu takut tapi selerane panggah pengen jaluk sing enom lho wong lanang wong lanang lah umur telung buluh limo ditari tak ada bojo bahasa didudak iki umur pira lagi umur puluh moh ra nyawang awake di umur pinter 35 diwahi umur telung puluh lemah jaluk sing umur rong puluh nakal tau wong lanang nih nggih nih ke wong lanang makanya kalau sudah umur 25 ke atas ancang-ancang pas Mas Arif ini umur 25 nikah Mbak Ima umur berapa? 22 sesuai dengan peraturan Indonesia. Indonesia itu kan peraturan nikah perempuan umur 20, laki-laki umur 25. Usia minimal. Ngaten. Kalau Indonesia. Tapi lek syariat Islam boten. Pokok sing lanang balik umur 15 tahun ya ora apa umur sangat tahun ora Islam agama. Beh ning kene dhewe malah lek ngarani melanggar hak asasi lek wong Arab biasa Rasulullah menikahinya istrinya yang terakhir Sayyidah Aisyah di bulan Syawal beliau masih umur 7 tahun umur 9 tahun baru dikumpuli umur 7 tahun lho dinikahi jenengan rasa mikir narno wong Arab karo wong Jawa mboten podo di sana umur 7 tahun perawan umur 9 tahun perawan di sawang pun api kene umur pitung tahun pipis pinggir dalan sekolah sewale suwek raisin umur pitung tahun lekas masuk SD ya jadi Mas Arifin sama Mbak Ima memasuki ayatnya Allah selanjutnya litas kunu ilaiha atine ben ayem wong kilek wis rabi atine ayem gak malang mentoleh teko ngendi-ngendi gak bingung kenapa sudah punya tugas paling utama yaitu kewajiban untuk memelihara istrinya dengan baik litas kunu ilaiha jenengan supaya atine ayem jadi wong lembon rabi wong lanang wong wedo arite kudu belajar ngerem meripat ora jelalatan wis dibujuk bangga jelalatan ya nantinya dalam keluarga itu akan menjadikan permasalahan selalu bermunculan sing wedok yo ya ngono wis duwe bojo panggah senengane kumpulan karo cah lanang-lanang liya repot lek model seperti itu harus berani memejamkan mata yang dilihat hanya pemberian Allah itulah suami dan istri yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hatine tenang ibadah tenang derajatnya munggah uang niku lain wis rabi lek wis nikah derajatnya naik diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya harganya nilainya lebih boten podo karo wong sing durung rabi litas kunu ilaiha dihiasi oleh Allah mawaddah warahmah mawaddah itu cinta rohmah itu kasih sayang mawadahi nyawang fisik biasanya wong lek nyawang fisik yang dilihat kelebihan jadi Mbak Ima nyawang Mas Arifin ngelok di sawang gede duwur ganteng gagah perkoso resi niku mawadah seneng nyawang di sawang beripat pena. Mas Arifin nyawang garwani bayang Mbak Ima suwe mau kuwi suweger muwe nak di sawang ya apa-apa mau dipuantes lo ngerti niku dinggeni kelambi sobek uwe nak ngerti Betul karo wong kuru Wong kuru digere kelambi model piye panggah nyangkrik ae. Tapi lek is bek ngaten niku suwe mok ngaten meni sek. busana muslim ya sek. Dinggene napa nopo sek. lagi iki saiki macak manten kaya ratu jan muwening. Niki kudune diunggah nih Mas. Jadi pernikahan Gajah Mada era zaman no sama <laughs> sama permaisuri sinten mau? Kalau mlebu kokono, wah langsung geleng-geleng. Wah, mantene istimewa ya jan ampuh jangan mau ning nggih jenengan maca ayo ngaten jan pas iku lek jenengan maca ngangge jas ngono anu ndak patek sip tapi krono krana macake ngaten niku jahan pernikahan nih e rojo mojo Majapahit jadi ya putra mahkota Majapahit ngatuk permaisuri ngenti mau ning janan ngaten niku mau pas ditemokne ya kliung gleung gleung ngaten nggih MC ini terus Oh, napa cina? MC napa jenenge basa Jawa? Kula ora paham. Abu <laughs> Giru. Mau warning mantene cek mau di disoting seruan jangan sip jangan Jan mening. Disawangi jan ndak malai jan. kayak Gek wantes dipacaki putih gue anteng ruwesik kupaya dhuwur. Lha kuwi nek sing ngengge aku elek. <laughs> elek tenan sing ngengge wes Wis peyok Ya terus pakaiane ngono, awake kuru cilik endi, terus bojone gedijan kaya angka 10. Lah kula elek mlaku karo bojoku jere dilokne, kalau enek enek wong wedok nyangklong tas jere. Wo kurang ajar ya, jere wong wedok nyangklong tas. Kula manten anyar mlaku melaku delok mantek delok wayang dalang mantep teng alun-alun. Kula mlaku karo ngono iki lho enek cah nom-noman ning sandinge nih cewek cewek cewek cewek ngene iki terus enek sing nasi nyauri ngawut ya karo bojone uduk iki adike kuwi bojone mosok ngono adike kuwi bajingan berarti kurang ajar ya <laughs> ngene iki jenenge wong jodoh ya sekali lagi jodoh sekali lagi jodoh mawadah mawadah itu rasa cinta kasih jadi jenengan mawadah niku yang punya yang bisa merasakan manten sing nom nom ngeten iki nyawang bojone dipacake ayu disawang nyeneng ning ini jenenge mawadah rasa cinta rasa cinta larinya kepada nafsu selalu memuji kelebihan itu namanya mawadah tapi soleh wis umure kuwi seket munggah bukan mawadah lagi yang tampil adalah rahmahnya Allah kasih sayang jadi nyawang bojone kuwi wis ora patek sir ning sayang isine namung nih nyawang bojo iki nih ibu-ibu ilek nyawang bapak bapake turu terus gruguh <laughs> nyawang bapak eh kesel gruguh sing pon sepo-sepo nih sing pon 50 munggah nih wong ilek wis umur 50 munggah kan teko mumete teko linune teko migrene encoke teko kejune teko Wis ngeten niku, asam aurate teko. <laughs> Kolesterol res teko. Ruwenorno. Terus kok senengane tuku obat setelan. Ngomong <laughs> racun dilebokne senengane tuku sing murah-murahan. Wong ki wetenge jenengan lu pak obat akeh. Sirkoyo ya obat, godong salam ya obat. Kowe jenengan takon obat napa? Tak sauri. Ayo, obat napa? pokok ratekon obat randi duit <laughs> ya Allah pokok lewis umur ngeten niku nggih kula dhisik nalika tasik dadi santri turu neng Tlundak turu neng emper masjid neng emper kamar pondok ora masuk angin bahasan wis umur telung puluh munggah ya. numpak motor sepeda motor kini telung agung ngono wis mumet ngaten wes mumet sekeju-keju ngaten wes mulai keju-keju dadak kali Gusti Allah ditambahi kenikmatan banting kok atap der nah tibake sakniki kalih Gusti Allah kula dicekeli ya iki nah digawane kan beto tongkat iki awakmu lek ngaji nggawa tongkat dadi lek enek sing telentuk lentuk sunduken lek enek sing lentuk-lentuk sunduken tapi tidak lantaran dibanting dhisik akhirnya angsal kenikmatan sakit alhamdulillah sik iso cedok jenengan alhamdulillah jenengan tiang karangan om ye tonggo kulo jenengan tiang tepang panglih kula ya ini kuper. Kuper. jenengan nek wong ganteng terkenal ora kenal sampean <laughs> kula kira gula kambingan Nggih no, tanggane jenengan atas sing sekolah tenggen kula. Kula kambingan kilen pasar ngentak. Kilen pasar ngentak, masjid kambingan, sekolah kidul dalan, sekolahan godi apik nih lho. Lah, lha pancen sing duwe ya ganteng kok. Sekolahane ya apik, muridnya wakeh. Sekolahane Gen kula nggih. <laughs> di pondok nenggen kula nggih ben dadi ustad ustadzah ben pinter ben beneh ngoten lho Bu ojo mikur dipelajari golek duit ta ibu cai di pondok nih loh. nah niki mas uh, Arifin jenengan tujuan utama nikah nikah itu bukan tujuan tujuan utamanya orang nikah adalah melestarikan keturunan ngaten melestarikan keturunan Dadosnya jenengan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketambahan ibadah jenengan sekarang mempunyai orang tua baru Ibu Linda ojo sampai karo anaknya gelem karo morotuannya mau nggak boleh jadi orang nikah itu bukan hanya suami istri tapi juga menikahkan antar keluarga wong karo anaknya gelem tapi karo morotuannya emoh niki ndak pas kudu karo keluarganya gelem kudu karo dulur dulurnya keluarga yang gelem ya berarti nikah antar keluarga lek zaman kerajaan dhisik menikahkan ratu kene karo putra mahkota kene akhirnya dua kerajaan menjadi utuh menjadi kuat Ngata niku lek zaman dulu. Sekarang antar keluarga supaya keluarganya sama-sama kuat. Kuatnya apa? Kuat untuk mengangkat ekonomi saling bantu membantu. Sing kono repot dibantu, sing kene repot dibantu, sing kono eh kerepotan dibantu, kene ya kerepotan dibantu. Ngoten. Itu kalau bisa nikahnya bagus antara dua keluarga. Nah, Mas Arif ini dengan ibunya orang tua itu ada tiga masih, orang tua ada tiga satu yang melahirkan jenengan yang kedua yang melahirkan istri yang jenengan berarti ini juga ibunya panjenengan bahkan jenengan ajengin sholat salaman kali ibu mboten batal niki ibunya jenengan jenengan juga harus memperlakukan ibu Linda dengan sama dengan ibunya jenengan di rumah Bu Mbak Mbak Ima, gengoten, ngoten, Mbak Imanda. Sama, jenengan punya orang tua baru sekarang, orang tuanya Mas Arifin. Jenengan terhadap orang tuanya Mas Arifin juga harus sama memperlakukan dengan ibunya sendiri. Karena orang tuanya Mas Arifin masih lengkap ya ayah dan ibu itu adalah orang tuanya panjenengan jenengan juga harus hormat dan patuh kepada keduanya karena itu pintunya surga jenengan kalau sebelum nikah jenengan punya satu pintu surga lewat satu ibu yang melahirkan setelah menikah jenengan punya dua pintu satu ibu yang melahirkan jenengan yang kedua ibu Linda yang melahirkan istrinya panjenengan Mbak Linda ngoten Mbak Linda punya tiga pintu satu lewat ibunya sendiri yang kedua lewat ibu dan orang tuanya orang tuanya Mas Arifin yang ketiga jenengan punya pintu surga ibadah lewat taat pada suaminya dan suami juga harus tahu haknya istri sandang harus memberikan pakaian ojo iman-iman ya mas nukok nih baju buju nih nah. bu kulo bu kulo elek buju kulo maca elek kulo seneni jadi lek enek lewat enek toko kelambi api kalau wapi kalau mi kelambi wapi deloken kadang nggak gelem malah kalau paksa deloken sih toh nah bahasa didelok larang lebih Lima ratus gak bobo wis tukunan nah bujuni ustad <laughs> wis tukunan gak popo ngoten lho wong nukokne paling ya ora mesti sesasi bisa. nggak mesti mosok ambendino bojo klambi ya jeblok omahe ra mungkin jadi sandang lek bojone jenengan ki macak di sawang ayu wong lanang ya demen ngaten lho nggih papan rumah tempat tinggal jenengan wajib menyediakan kepada Mbak Imanda tempat tinggal yang nyaman supaya keluarganya hidup nyaman tentram bahagia tapi kalau ternyata dengan seorang dengan orang tua jenengan dilarang wis le, gak usah gawe omah, sampe nek kene ae krana sampean anak ragil, ya taat. Tapi terkadang, terkadang biasanya neng tonggo kula niku kuwi lek bocah rabi, lek mantu lanang terus awor moro tua wedok biasanya ndak batek gato, rodo angel biasanya gampang selik inji nyapo selerane wong enom karo selerane wong tuwek boten sami biasanya ngoten garek sabar-sabaran sing enom yo ya kudu pengertian sing sepuh tapi omong ono biasane mara tuwa wedok kalah karo perasaan asline nyapo cemburu anak elanang rabi ayo ngaku wong Alah ora apa. Ah, ah. Cemburu anak lanang rabi. Nomor satu anak ewe mantune terus yang diduakan ibunya. Iki lek ora ini gak lembar tenan, kuwi engko terkadang nih rewel. Apa neh ibu-ibu kok umure wis 50 munggah. Anake metu bantolan ora izin dilokni randuwe adab mantu gondal-gondal anakku ora izin sik izin dilokne kok amen meta-metu wae ora doyan karo panganan omah <laughs> mesti ngoten <laughs> nggih lho metu mulih digawakne jajan ya muni rasah jajan-jajan ning jaba manten ibu butuh modal nyeleng-nyelengi tinggi masa depan bojomu bakal ya meteng bayi butuh ragat ora digawak nih ya kenyeh neh mongan-mangan neng jobo rakelingan karo wong tuane kuwi jane model piye ta wong ngono kuwi iki lho sing model ngono kuwi sing gampang kudungan lek sing blok keton gak patek kayak biasanya sejar-jaran, wis anakku wis dadi rabi ya ngono sing kudungan ki gampang ngono kuwi gampang <laughs> ora jane ya meh padha <laughs> mirip-mirip titik perasaan nggih ngaten niku perasaan pengen tenang nyaman papan harus punya rumah sendiri sebesar apapun sekecil apapun rumah sendiri bah enak mas nyaman bojone sampai tambah ayem masak nopo mawon bebas ngoten masak no pemawan bebas ora masak ya bebas tuku bebas sir gelitak neng ngemper entuk gelitak neng ruang tamu entuk gelitak neng kamar entuk jajal neng ini moro tua, nge ngetebeh neng ruang tamu <laughs> nih, riku, tapi lek di rumah dewi enak itulah rahasia umur 25 itu supaya bisa berpikir untuk urusan itu papannya siap ngoten nggih papannya siap sandang papan pangan otomatis mosok duwe bojo ra dipakani otomatis tapi lek melok morotua penak ndak sah mikir mangane nunut <laughs> ya ngempet-ngempet titik diumprengi ngempet-ngempet titik rapopo sing penting mangane kan gratis glonjom-glonjom titik ngoten rapopo tapi kalau punya rumah sendiri jenengan ibarat orang yang sudah mengibarkan bendera sendiri sir gendera dikerek yo hae sampean sir dikerek ndek hae sampean dikerek punjul hae sampean dikerek separuh hae sampean sampean suwek yo hae sampean terserah sandang pangan papan pendidikan yang sering dilupakan itu pendidikan orang laki-laki jarang mau mendidik istrinya jarang dadi wong longko wong lanang sing gelem tutur karo bojone nggak pareng ngene lebu angin ngene lebu repot nyapa rata-rata kelompok suami takut istri suami takut istri wedi lek bojone nyocros krana sing lanang sing lekas muni wes sing wedok wis dobel wes punjul ning ngomong akhirnya pendidikan tidak tersalurkan dari seorang suami kepada istri lek gak iso ngono ya napa ya aye kerep-kerep neng majelis taklim tidak pengajian rakyat tangsa ulan pisan siraman rohani supaya pikirannya jernih hatinya tenang adem ayem membangun rumah tangga tidak setiap hari bergelut dengan ekonomi terus persaingan ekonomi semakin ketat jibek stres tukaran karo bojone budal pengajian nek musola jamaah yo raketang seminggu pisan ndak masalah timbangannya belas sama sekali yo raketang setahun pisan nek pas Rioyo <laughs> pas Rioyo lho bah, luar biasa ya barokah Rioyo wong sing ratau neng masjid barang neng masjid wong sing ratau ngerti Allahu Akbar yo Allahu Akbar jangan kuwabah melok tergiring semuanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala pendidikan istri juga harus dididik Mas Arifin bagaimana supaya dia bisa menjadi istri yang baik ulo mboten iso omong lho Pak Ustad. kayak ulo lagi uh, eh, pendidikannya umum pendidikan agama kurang paham ah, jenengan jak toko buku ambilkan buku tentang pendidikan keluarga weh nih selesai mau coba bareng Oh, aku duwe kewajiban gini ya harus sampean. Wah gitu kewajiban aku iki Lah sing bojo yang aku duwe kewajiban gini Mas, berarti aku lek ngene harus sampean gak entuk. Lek aku sampean kudu aku ngene. Lah, paham selesai. Pendidikan dan yang terakhir adalah perhatian. Wong wedok kuwi seneng lek diperhatikan. Wong wedok ki seneng lek diperhatikan, lek dijarne ae enggak patek demen. Wong wedok ki seneng lek dilem pokoknya enek wong lanang bojo lanang kok seneng lem wong wedok biasanya rumah tangga nih harmonis dua dua men wong wedok elek dilem nih kelambi rapatnya pantas ngono rapatnya pantas nih dijajal pri piye Mas puh mau wening sampean tambah ayu deh bu sampean kaya umur umurmu kaya kaya kelong 10 tahun Bu sampean muda nom neh muda wapi sampean wening dua men lek dilem semangat wong itu elek dilem ngono kaya kelitir klitir pokok dilem ngono sembuh orang ditandangi sing lanang geledak barang turu pangkah tenang ya, wisah-isah masak nyapu umbah-umbah nyapa bar dilem <laughs> semuangat pokok amen dilem ae wong wedok semuangat tapi lek dilokne dipaidu kuwi engko dikuncit lambene masak aras-arasen resik-resik aras-arasen sing metu bahasane luweh karepmu dimasakne apa-apa ra pener wis tak ladeni ngene ra pener tak jiarne ae perempuan karena orang perempuan itu memang perasaan yang main bukan akal sehatnya dilem diperhatikan seneng makanya dipacai disandangi sing api karena perempuan macak itu mestinya untuk suami bu jenengan iki kan maca toh di Sawang kan ayu-ayu tuh jenengan maca resik-resik kok ini minyak wangi ini sik semerbet engko lek nang omah kan ganti minyak wangi ini ganti balsem ganti remason fresh care minyak tawon mulai nang omah ganti neng kene wo oh, kabeh tinggi ngoten lho gelang sing disimpan neng lemari dijukuk tinggi motone diresiki kudunge wis disedekah disiapne arene bu ngeterne manten macak berarti macake jenengan kuwi ben dilem bojone apa ben dilem wong sing teko ning walimah Oh, <laughs> ben dilem Pak Ustad. Jenengan nggih pun enten sing ngelem wau. Dereng kula tok to, cocok. Ayu-ayu. Wong ringin eh kok ringan di Karang Anom kuah eh maca maca itu demi suami Mbak Imanda jenengan lek tenggrio maca sing ayu ngeten iki nggih lek tenggrio maca sing ayu minimal ngene lho Bu minimal metu karo neng omah macake padha mosok mah biasa lek diomongin ngengkel iki mesti blok ngengkel iki mosok neng omah arep isah-isah tak maca Oh, yang ndang tek. Priye klambine ndang amoh. Eman-eman, amen cincang-cincing ae. Terus lek neng omah ya Allah. Daster telung di ra diumbah, tangga tinggi. Neng pawon masak terus. Minyake bunis selendang-selindah enak karena campur keringat. Ambun lu wong lanang kon semangat kon ngendi? Neng nah, wong lanang kon semangat kon ngendi? Tapi le arepe metu becek ngene, lek arep pengajian muslimatan bu kelambine le nyiapne sak durunge arep ngetere manten macak kelambine dijajali kabeh dideloki kabeh metu sregep macak tapi nyapo lek ning karo bojo ya ora sregep macak iki lho iki jan kesenjangan sosial iki kuwi lho sing nih wong lanang terkadang ndak patek semangat ning omah ya ngeten niku lho makanya wong lanang semangatnya metu neng jaba nyawang wong jawab-jawab api-api lha nyapa neng omah suguhane pengu ayo suguhane sing neng omah lu pengu-pengu apek-apek panggah ngono jibek neng omah maca Mbak Imanda panggah wangi nggih jadi Mas Arifin neng omah ben lego, dadi lek Mas Arifin neng omah menunggu kedatangan jenengan tapi lek Mas Arifin lek jenengan metu mungkin jenengan ya dinteni jenengan metu dinteni lek neng omah arep metu dipenging luar biasa niku keluargane mesti mening lha wong lanang apa ora macak yo ya macak padha ae wong lanang ya kudu resik wengu arep bar macul ora dus ora apa bablas turu sing wedok lek turu ingkur-ingkuran apa neh ngrokok oh ambune abape wah seng <laughs> Nika ya bodoh ngerokok, mburi kok. Ya Allah. Ngerokok ya digul-gul nih. Indonesia rokok wis dilarangi panggai. Lek didepi komplong sumbangan yatim, lek Jumatan didepi komplong, alah itu tok turu. Raglem ngeplungi, tapi lek tukur rokok mbok 15000 pulau selawewu semangat padahal bojone asline ababe ra demen jenengani wong sikatan makseng seger ambune pepsoden karo seng ambune utis seneng di bu ah no Pak <laughs> iki sing rokok ngerokok ini tersinggung bian biyen tersinggung oh, itu makro dilarang oleh Rasulullah dan wes pemborosan sosial itu pemborosan sosial ngerokok ini pemborosan sosial wis hukumnya makro ngentek-teki duit ngono lho wayai kena disumbang dicelengi gara-gara rokok kayak mikur disebulai disebulai gampang eram ketagihan nggih nih, niku wong wedok ya asli ini nggak seneng ya mau ngai, lek menging bujuni ndak wani wedi lek rati duit ah nggih ngata niku Mas maca tandane wong wedok sing apik iki lek nang omah macak disawang menakne mripat niku macak Mbak Imanda tenggriya kudu sregep macak dan jangan ditunda untuk memiliki anak nggih nggak usah tunda Mas jangan kabeh Mbak eh ojo kabeh yo wis ora kabeh ritek tujuannya orang nikah adalah punya anak kasihan terhadap mereka yang sudah nikah satu tahun dua tahun bahkan lima sampai sepuluh tahun belum punya anak jadi nikah tujuan utamanya adalah memelihara zuriyah keturunan yang baik. Nah, untuk supaya dapat keturunan yang baik, jenengan sudah punya bekal rasa cinta dan kasih sayang tadi, membangun rumah tangga yang baik, dan bujuni sampean dang tengonoe. dan ditengi. nggak usah menunggu-nunggu waktu. Bendang meteng, terus dang bayi punya anak, ikatan keluarga semakin kuat tapi lek randang duwe anak keluarganya terkadang tasik goyah apalagi yang bekerjanya biasanya di ruang tertutup Mas Arifin apa profesinya? pegawai kantor teng kantoran ya dalam bang, nah teng bank itu sekretarisnya bang mulus mulus sak menten <laughs> di AC terus ruwet sih kayak macak ruwijik mulus kayak budal enjing pulang sore ya mas nah saingannya jenengan halo mbak Ima saingannya jenengan pegawai bank banyak jenengan harus pandai merayu mbak mas Arifin supaya cepat punya anak nanti kalau sudah punya anak itulah buah rasa cinta dan kasih sayang wes ngono bu ya jenengan harus ngontak ngantuk ngontak ngantuk gini ngotot jenengan luap laup luap laup Oke, pun ngoten mawon. Mudah-mudahan barokah nikahi. Nggih, Mas Arifin barokah. Pesan saya segera punya anak. Dididik dengan baik anaknya supaya menjadi keturunan yang solih dan solehah. Dididik untuk cinta kepada agama, cinta kepada pendidikan dan taat kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan pernikahannya Mas Arifin dan Imanda Mbak Imanda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Acara walimah yang digelar oleh Ibu Linda mudah-mudahan semuanya barokah. Habis ngadakan walimah niki keluarganya Ibu Linda mudah-mudahan oleh Allah diberi murah rezeki ya diberi kesehatan umur yang panjang lek ewoh barokah gak duwe utang upama duwe utang muga-muga sing ngutangi disaur moh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 enten sekolah gapurane dawur lor dalan enten masjid teng mriku lere enten pondok pesantren modern asujaiyah jenengan mampir teng mriku gadah yugo di sekolahane tenggen kula di pondokne ben pinter ben beneh ngoten nggih Nah, aku ya promosi kemalian <laughs> Nyapa promosi nih anak api ae. Ngapunten nggak kata saking kawula mengatakan Ibu lidah ngapunten. eh? Bablas dungo Yeah. mugi-mugi sepindah malih acara wonten dalu menikah dipun ridani Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan katsiran tayyiban marafa'a kulli hal. Hamdan fi ni'amah wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusyitana an 'alaika kama atnayta 'ala nafsik ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma barik ya Allah. Allahumma barik ya Allah. Allahumma barik ya Allah. Allahumma barik fi umrihima. Allahumma barik fi nikah arwahihima Allahumma barik lama Allahumma fi usratihima birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah mugi-mugi panjenengan berkahi pernikahanipun lan acara walimahipun Ibu Linda pernikahan yang menjadi pernikahan yang barokah pernikahan dan keluarga yang menjadi barokah keluarga yang berbahagia keluarga yang dekat dengan rahmatnya Allah keluarga yang jauh dari balaknya Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan pengantin berdua eh, pada saat membangun rumah tangga mudah-mudahan rumah tangganya selalu bahagia diberi keturunan yang solih dan solihah yang hadir dalam walimah ini mudah-mudahan oleh Allah kita selalu diberi kenikmatan sehat kenikmatan wal afiat, kekuatan iman Islam, diberi rezeki yang panjang, rezeki yang lebar, rezeki yang banyak, bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir semuanya ini nanti mendapatkan titel husnul khotimah Kita didekatkan oleh Allah pada rahmatnya dan dijauhkan Allah kepada balaknya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh